Ya. Kalau kita mau melihat kalau kita mau melihat buku-buku sejarah tentang orang-orang yang pernah ada, ya, dari dahulu sampai sekarang dan akan mendatang, kita lihat bahwa sejarah mereka itu ya, hanya uh, berkisar pada poin-poin tertentu dan tidak mencakup seluruh jenjang kehidupan. Dan kemudian sejarah-sejarah orang-orang tersebut mungkin hanya ditulis sekali atau dua kali atau tiga kali paling banyak. Adapun sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka merupakan sejarah yang sempurna yang mencakup seluruh jenjang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan betapa banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama, para muarifin, para ahli sejarah tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak pernah habis. Ya, terus ada akan ada penulis yang baru, terus akan ada penulis yang baru yang mengungkapkan bagaimana tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Wajib bagi kita seluruh kaum muslimin untuk mencintai beliau lebih daripada ayah kita, lebih daripada anak kita dan lebih dari seluruh umat manusia.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 Dan ini hadis yang sahih yang dilakukan oleh Imam Al Bukhari. Bahkan kita harus lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diri kita sendiri. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam sahihnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La anta ahabbu ilayya min kulli shayin illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Nabi, sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La, tidak wahai Umar, walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak cukup wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Setelah itu Umar pun berkata, فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي sekarang demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-ana ya Umar. Sekarang baru sempurna imanmu, wahai Umar. Oleh karena itu, kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih daripada kita terhadap orang lain, bahkan lebih daripada kecintaan kita terhadap diri sendiri. Kenapa bisa demikian, ikhwan fillah, Kenapa wajib bagi kita untuk mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada anak-anak kita yang sangat kita cintai, lebih dari seluruh umat manusia. Kenapa Nabi sosok yang harus lebih kita cintai daripada yang lainnya? Para ulama menjelaskan ada dua sebab utama yang menyebabkan kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada yang lainnya. Yang pertama sebab pertama kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia, yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang mahbudah, sifat-sifat yang sangat terpuji. Kita tahu jika seorang memiliki sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang terpuji, tentunya kita akan cinta terhadap orang tersebut. Secara tabiat, kita lebih cinta kepada orang yang sabar, kita lebih cinta kepada orang yang murah senyum daripada orang yang tidak sabar, cepat marah, tidak pernah senyum. Ini wajar. Ini sifat manusia. Dan ternyata kalau kita melihat bagaimana sifat Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW yang sangat mulia, yang sangat tinggi, mengantarkan kita akan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, Wa inna la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Nabi SAW berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibn qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibyan fi Ahsanil Quran, Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan umur seseorang, dengan kehidupan seseorang kecuali kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, "La'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Kalau Allah menceritakan tentang bagaimana kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Lut yang terjerumus dalam praktek homoseksual, kata Allah Subhanahu wa taala, "La'amruka Demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibn Abbas, wahayatika. Demi kehidupanmu wahai Muhammad. Allah Subhanahu bersumpah dengan umur Nabi. Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi SAW. alaihi wasallam. Innahum lafi fi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka kaum Nabi Lut sedang terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kemabukan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan Nabi, dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keistimewaan umur Nabi. Bagaimana umur Nabi yang diisi dengan diisi dengan seluruh kehidupan Nabi adalah faedah. Seluruh kehidupan Nabi adalah akhlak yang sangat mulia. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah e, berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ber, lebih berhak untuk bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena kehidupan Nabi yang selalu penuh dengan faedah. Kehidupan Nabi yang selalu penuh dengan akhlak yang mulia. Meninggalkan ikhwani fillah Allah wa yakum. Tatkala Allah bersumpah dengan umur Nabi, dengan kehidupan Nabi menunjukkan bagaimana ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk melihat sedikit daripada akhlak Nabi. Ya, sebenarnya akhlak Nabi sangatlah banyak, sangatlah luas. Kalau kita mau telah saya ingin mengambil uh, secuil dari Sahih Muslim kitab Sahih Muslim yang menjelaskan sedikit tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memerungkan bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya Anas bin Malik kalau Rasulullah SAW pergi ke Madinah maka Allah Talha Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ketika itu umur beliau masih kecil. Apa kata Anas? dalam sahih Muslim, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tahsanin nasi Kata Anas Rasulullah Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Fa arsalani yawman li hajatin. Faqultu wallahi la adhab. Kata Rasulullah, Rasulullah menyuruhku. Kata Anas, Rasulullah menyuruhku untuk keperluan, satu keperluan. Satu hari, Nabi menyuruhku untuk satu keperluan. Apa kata Anas? Di hadapan Nabi, apa kata Anas? Wallahi la adhab. Kata Anas ngeyel. Demi Allah, bahkan bersumpah kata dia. Demi Allah wahai Nabi saya tidak akan pergi. Diperintahkan oleh Nabi malah Anas ngeyel, ya, terus kecil ya. Dia mengatakan Allah tidak ada. Dia bersumpah demi Allah saya tidak akan pergi. Namun kata Anas wa nafsi an adhab lima amaran Nabi Nabiullah sallallahu alaihi Akan tapi dalam hatiku saya akan pergi. Anas bercanda, bayangkan. Dalam hatinya dia ingin pergi menjalankan perintah Nabi, namun dia yang dia ucapkan ke hadapan Nabi dia mengatakan wallahi demi Allah Nabi saya tidak akan pergi. Akhirnya Anas pun pergi menjalankan perintah Nabi. Tatkala Anas pergi, radhiyallahu anhu, dia melewati sekumpulan anak-anak sedang bermain di sebuah pasar. Maka Anas pun berhenti dan ingin melihat bagaimana bermain atau bermain bersama anak-anak tersebut. Kata Anas, "Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabida bi min wara'i." Tiba-tiba saya sedang nonton anak-anak bermain, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang leher leherku di belakang. Fanadhamtu ilaihi wa huwa yadhhak. Saya pun melihat ternyata Nabi yang pegang leherku. Dan saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqala ya Unais, adhabta haitsu amartu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Unais." Sallallahu alaihi wasallam apa mencandai Anas, tidak dipanggil Anas tapi dengan kalimat tasghir, "Ya Unais." Apakah kau sudah pergi sebagaimana aku perintahkan? Qala, "Qultu na'am, ana adhabu ya Rasulullah." Apa kata Anas? Iya ya Rasulullah, saya akan pergi. Subhanallah. Ya, memang Anas tidak belum pergi. maka ini mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasul bertanya, kau sudah pergi sebagaimana saya perintah? Kata Anas, iya sekarang saya akan akan pergi. Anak ada, sekarang baru saya pergi. Subhanallah. Kemudian apa kata Anas radhiyallahu taala anhu? Wallahi laqad khadamtuhu tis'a sinin ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kada wa kada aw li syai'in taraktuhu hal fa'alta kada wa kada. Kata Anas radhiyallahu taala anhu demi Allah, aku telah membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berfikmah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama sembilan tahun. Aku tidak pernah mengetahui ketika aku melakukan sesuatu kemudian dia protes. Nabi berkata, "Kenapa kau bikin begini wahai Anas?" Sama sekali tidak pernah Nabi mengatakan demikian. Kenapa kau melakukan demikian? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan tidak pernah aku meninggalkan suatu pekerjaan Kemudian Nabi berkata, "Halla fa'alta kada?" Kenapa kau tidak lakukan demikian? Nabi SAW tidak pernah ngomong begitu sama Anas selama sembilan tahun. Bayangkan ini sebuah akhlak yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Adakah di antara kita yang sabar sampai seperti ini? Bermuamalah dengan seseorang selama sembilan tahun. Posisi dia seperti membantu kita. Kemudian dia tidak pernah protes. Tidak pernah bilang, tolong kenapa kamu nggak begini? Loh kenapa nggak kerjain gitu? Kenapa kamu ngerjain gini? Nggak Siapa yang bisa bersabar seperti Nabi SAW sembilan tahun? Bermuamalah sama Anas bin Malik sebagai pembantu dia, pembantu Nabi SAW namun tidak pernah sama sekali protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu taala Lihatlah ya, bagaimana akhlak Nabi yang tentunya sulit bagi kita bisa mendapatkan orang yang seperti akhlaknya. Bisa bersabar 9 tahun tanpa protes sama sama sekali. Oleh karena itu Anas bin Malik sebagian dalam riwayat Tirmidzi dia mengatakan ولم سست bassan qat wala habiran wala syekh kana adiyana min Aku tidak pernah menyentuh kain dan tidak pernah menyentuh sutra atau sesuatu pun yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu Artinya apa? Karena kelembutan Nabi sampai Anas bin Malik mentakdirkan mengungkapkan bagaimana kelembutan Nabi kata dia tidak ada sutra yang lebih lembut daripada tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat akhlak Nabi juga, ya. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Kata Anas bin Malik, "Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Islam syai'an illa a'ta." Tidaklah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam kecuali Rasulullah akan berikan. Ada orang minta Rasulullah pasti kasih. Sampai kata Anas, suatu saat ada seorang minta seekor kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberikan kambing tersebut kepada kepada orang tersebut. Dia minta kambing, Rasulullah kasih. Orang yang tadinya dikasih kambing ini sungguh sangat, sangat senang luar biasa. Kenapa dia minta kambing dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang ini kata Anas fa'ata qawmahu. Faqala ay qawmi aslimu. Wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma yakhaful fakhr. Ata'a ma yakhaful fakhr. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang yang ini dikasih kambing ini saking sangat senangnya dia pun kembali ke kaumnya. Kemudian dia mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Demi Allah, sungguhnya Muhammad ini, si Muhammad ini, dia selalu memberi. Seperti orang yang tidak pernah takut akan kemiskinan. Demikian sifat Nabi. Apa saja yang dia miliki, dia kasihkan. Ada yang minta, dia kasih. Sampai disebut dalam hadis yang lain, para sahabat datang minta kepada Nabi. Nabi kasih, dan terus Nabi kasih. Ada yang minta, Nabi kasih terus. Sampai habis apa yang ada di sisi Nabi SAW. Seluruh yang Nabi miliki, Nabi berikan kepada orang yang minta kepada Nabi. Sebagaimana orang ini? Saking gembira jadi yang mendapat pemberian kambing sampai dikabarkan kepada kaumnya, kepada orang-orang musyrikin yang masih belum masuk Islam, wahai kaum lu, kaumku, ya, masuklah kalian ke dalam Islam. Nah, Muhammad ini adalah nabi yang selalu memberi kalau diminta. Tidak pernah takut akan kemiskinan. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya wa yuslimu hatta yakuna islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Kata Anas bin Malik, bisa jadi ada seorang laki-laki yang masuk Islam karena karena ingin mendapatkan dunia. Namun tatkala masuk Islam, jadilah Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Disebutkan juga dalam Sahih dalam Sahih Muslim dari Ibnu Syihab radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah SAW perang dalam uh, menang dalam perang Hunain, ya, Rasulullah SAW memberikan tatkala itu kepada Sofyan bin Umayyah. Rasulullah SAW memberikan kepada dia 100 ekor onta. Bayangkan, orang ini kaget. Tatkala itu masih kaget Sofyan bin, bin Umayyah. Rasulullah berikan kepada dia, orang kafir ini, hadiah sebanyak 100 ekor onta. Apakah sudah cukup sampai tidak? Ternyata Rasulullah kasih lagi 100 ekor onta lagi yang lain. Dan sampai semua mikir. Tidak cukup lagi, Rasulullah kasih lagi 100 ekor onta. Berapa 100 ekor onta Rasulullah SAW berikan kepada Sofyan bin Umayyah. Apa pengaruh dari akhlak Nabi seperti ini? Memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Bahkan kepada orang-orang kafir. Bahkan kepada orang-orang kafir Quraisy Untuk menarik hati mereka dalam Islam. Apa kata sufi yang telah diberikan oleh Nabi SAW? Kata Sufyan Ibn Umayyah. Wallahi laqad aqani Rasulullah SAW ma aqani. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabun nasi ilayya. Kata Sufyan Umayyah demi Allah Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku apa yang telah dia berikan kepadaku. Dan sungguhnya Nabi si Muhammad adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Namun Nabi selalu terus memberikan kepadaku, memberikan aku sampai akhirnya Nabi menjadi orang yang paling aku cintai di antara manusia. Subhanallah. Lihatlah bagaimana pengaruh surat Nabi SAW memberikan menghadiahkan apa yang dia miliki kepada orang lain. Tidak ada rasa sama sekali di hati Nabi SAW. Sampai-sampai orang yang tadi sangat benci kepada Nabi berbalik yang jadi Nabi SAW adalah orang yang paling dia cinta. di kita seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan terlalu banyak akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara juga tawadhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Imam Muslim dalam Sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas? Anna mru'atan kanat fi aqliha syai'un. Faqalat ya Rasulullah inna li ilaika haja. Ada seorang wanita yang tak beres otaknya kata Anas. Otaknya ada suatu gak beres, Ada sedikit gila mungkin. Apa kata wanita ini? Kata dia, wahai Rasulullah, saya butuh sama engkau. Dan wanita yang agak gila datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, saya butuh engkau, saya butuh kamu. Apakah Nabi SAW kemudian menolak permintaan dia karena wanita gila, karena wanita agak beres? Apa kata Nabi SAW dengan penuh tawaduknya? Ya umma fulan, unduri, ayisika cipti hatta aqdiya laka hajatati. Kata Rasulullah SAW, wahai umum Fulan. Rasulullah berkata kepada kepada wanita yang anda gila tadi. Lihat ke jalan mana yang kau kehendaki. Ke jalan mana yang kau kehendaki. Saya akan ikut bersama engkau. Sampai aku menyelesaikan keinginanmu, kebutuhanmu. Subhanallah. Nabi SAW akhirnya menemani wanita ini sampai menyelesaikan kebutuhannya. Siapa yang lebih tawadu daripada Nabi SAW? Alaihi Wasallam? Seorang kepala negara, seorang mufti, orang yang sangat sibuk. Ya. Nabi SAW tidak bisa kita bayangkan bagaimana sibuk beliau. Akan tapi kalah diminta tolong oleh seorang wanita yang agak sedikit gila ini, Nabi SAW membiarkan berjalan sesuai dengan keinginan sang wanita tadi. Allah Akbar luar biasa akhlak Nabi SAW. Dan terakhir saya ingin selalu banyak akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Tapi terakhir saya akan menyampaikan suatu akhlak yang sangat luar biasa. Yang sampai sekarang saya masih takjub dengan akhlak Nabi SAW tentang amanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sifat amanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui ikhwani fillah wa fiddin para pendengar dari Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ruf, masyhur, terkenal di antara orang-orang kafir Quraisy sebagai orang yang amanah. Terkenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang jujur dan sebagai orang yang amanah. Sehingga pada suatu ketika tatkala Ka'bah runtuh dan orang-orang kafir Quraisy ingin bangun kembali Ka'bah dan akhirnya mereka bangun Ka'bah dan tinggal peletakan Hajar Aswad untuk diletakkan kembali ke Ka'bah. Akhirnya mereka di antara kabilah-kabilah berebutan untuk mereka yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Sampai mereka bertengkar. Sampai akhirnya hampir terjadi perumpahan darah. Sebagian kabilah sudah bersatu untuk melawan kabilah-kabilah yang lain. Sampai mereka bersumpah dengan meneteskan darah dari tangan-tangan mereka untuk menunjukkan bagaimana azam mereka, bagaimana kesungguhan mereka untuk berperang melawan kabilah-kabilah yang lain. Gara-gara peletakan hajat aswad, karena itu merupakan fakir, merupakan uh, kejayaan atau apa namanya keangkuhan yang mereka miliki. Kalau mereka yang meletakkan hajat aswad, mereka akan angkuh. Akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah di tanah haram, di masjid haram. Alhamdulillah mereka kemudian sepakat di antara mereka. Kemudian mereka pun mengatakan kita akan menjadikan hakim bagi orang yang pertama kali masuk lewat jalan ini mereka menuju suatu jalan sebenarnya gelap maksudnya buat sofa yaitu jalan yang uh, dari arah sofa siapa yang pertama kali masuk di situ kita akan jadikan dia sebagai hakim untuk memutuskan permasalahan kita Hari ini sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh al bani rahimahullah dalam fikus sirah taklik ala fikus sirah kemudian ternyata yang pertama kali muncul adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa kata mereka dengan serempak dengan suara yang sama atakumul amin Atakumul amin kata mereka sungguh telah datang kepada kalian orang yang paling amanah, orang yang amanah. Siapa kata mereka maksud mereka? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi masyhur, ma'ruf terkenal di antara kafir Quraisy, bahwasanya dia seorang yang amanah. Sampai-sampai kalau mereka melihat Nabi pertama kali justru serempak mereka semua mengatakan, "Atakumul amin telah datang kepada kalian si orang yang amanah ini." Maksudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena terkenalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ini dan kita tahu bahwa oh, ada sahabat yang lain yang selain selain Nabi ya. meskipun Nabi belum jadi Nabi, di sana ada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga aman. Akan tapi amanahnya Nabi ini luar biasa tidak seperti aman-aman orang biasa. Sampai terkenal di antara mereka bahwa Nabi adalah orang yang amanah di antara orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka, ya ini jadi perhatian di antara kita, sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy mereka menitipkan barang-barang berharga mereka, duit dan yang lainnya, mereka titipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi. Mereka menitipkan barang. Kalau ada barang berharga mereka takut hilang, mereka menitipkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka titipkan kepada Nabi? Karena mereka tahu Nabi adalah orang amanah. Kemudian ikhwan fillah Allah alaihi Yang jadi pertanyaan sekarang. Tatkala Muhammad sudah diangkat menjadi nabi, tatkala Muhammad sudah diangkat menjadi nabi. Dan kita tahu tatkala Nabi SAW diangkat menjadi nabi, maka dia pun berdakwah. Mendakwah orang-orang kafir Quraisy, menjelaskan Nabi SAW mencela tuhan-tuhan mereka. Tatkala orang-orang kafir, kafir Quraisy mengatakan kami mengikuti agama nenek moyang kami, Rasulullah menjelaskan nenek moyang kalian pun sama. Nenek moyang kalian pun sama. Nenek moyang kalian terjerumus dalam kesyirikan. Kalian harus ikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi permusuhan di antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan kebenaran. Tentunya orang-orang kafir Quraisy sangat benci kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi mencela nenek moyang mereka. Nabi mengatakan nenek moyang kalian sukunya berada di atas di atas apa namanya? Kesyirikan. Kita saja perasaan kita gimana kalau kita, kita melakukan misalnya kita melakukan satu bid'ah Kemudian ada yang kita, kamu tuh di atas bid'ah. Kita bilang, oh nenek moyang kami sejak dulu sudah mengadakan acara bid'ah ini. Tiba-tiba orang yang tadi mengatakan nenek moyangmu juga dulu ngawur sejak dulu. Gimana kita nggak tersinggung ya? Oh, ternyata bingung nenek moyang kita dikatakan ngawur. Dan kebanyakan diri seperti itu. Orang-orang tak tatkala melakukan kesalahan, tak tatkala melakukan bid'ah, mereka berdiri dengan ini adalah perbuatan nenek moyang mereka. Kalau nenek moyang mereka ditegur, ya, dikatakan salah, mereka lebih jengkel lagi. Demikian orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Nabi SAW mengatakan nenek moyang kalian adalah salah, terjun ke dalam kesyirikan, mereka semakin berang kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir, penyihir. Mereka menuduh sebagai majnun, orang gila. Sebuah gelaran-gelaran yang buruk mereka apa? Mereka pasangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gila, tukang sihir, Subhanallah. Dikatakan pendusta. Namun Subhanallah, meskipun pertikaian yang sangat sengit antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy, namun ternyata apakah orang-orang kafir Quraisy tidak jadi menitipkan barang kepada Nabi. ternyata mereka masih menitipkan barang mereka kepada Nabi? Masih menitipkan uang mereka kepada Nabi. Subhanallah, Allah Akbar. Bagaimana luar biasa amanah Nabi saw. Orang-orang kafir Quraisy masih percaya sama Nabi, bahkan meskipun mereka benci kepada Nabi, tetap mereka menitipkan barang mereka kepada Nabi, menitipkan uang mereka kepada Nabi. Sampai saking bencinya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi saw karena banyak orang masuk Islam, Akhirnya mereka bersepakat untuk bagaimana bisa membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka memberi hadiah kepada orang yang bisa menunjukkan di mana jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi saking jadinya kepada Nabi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah karena lari karena ingin di, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun yang mana bila saya Allah Iya kan, yang sangat luar biasa sampai sekarang masih takjub dan sampai Heran melihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harta yang dititipkan kepada beliau dari orang-orang kafir Quraisy Nabi berikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Nabi menyuruh Ali untuk menetap di Mekah, jangan dulu hijrah bersama Nabi. Nabi suruh Ali membagi-bagikan harta, mengembalikan harta kafir Quraisy kepada pemiliknya. Allah Akbar, bayangkan. Padahal Nabi sudah diancam bunuh. Kalau kita mungkin datang setan, mengatakan ambil saja orang uang orang-orang kafir itu kan mereka membunuh kamu, ambil saja. Atau mungkin datang setan lagi mengatakan ambil saja harta mereka kan bisa buat dakwah. Namun lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah memerintahkan Ali untuk mengembalikan harta tersebut selama tiga hari. Kembalikan kepada pemiliknya, kemudian Ali pun menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Ini subhanallah sifat amanah yang sangat sangat luar biasa. Sifat apa yang sangat luar biasa. Luar biasa. Yang riwayat terakhir ini dilakukan oleh Ibn Ishaq dengan sangat yang hasan. Oleh karena itu, ikhwan fillah asani Allah iyyakum, akhlak Nabi yang sangat luar biasa, kejujuran beliau, amanah beliau, tawadhu beliau, kasih sayang kepada umatnya, semua ini membuat kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya betapa banyak yang tidak menelaah bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama. Kenapa Nabi lebih kita cintai daripada orang lain, daripada ayah kita, daripada ibu kita karena akhlak beliau yang sangat tinggi, akhlak beliau yang sangat sangat mulia. Adapun sebab kedua, ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi daripada yang lainnya? Kenapa? Karena cinta Nabi SAW yang sangat luar biasa kepada kita. Kita cinta kepada seorang, terutama kalau orang tersebut sangat berjasa kepada kita, berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat sebagian uh, eh, masyarakat ya, jika seorang laki-laki dan seorang wanita baru nikah, sebelumnya tidak saling mengenal, sebelumnya tidak saling mengenal, terkadang rasa cinta tidak langsung tumbuh. Maka mereka menasihati para pasangan dua pasangan tersebut agar rasa cinta semakin tumbuh maka hendaknya masing-masing menjalankan tugasnya sebagai suami atau sebagai istri sang istri melayani suami dengan sebaik-baiknya jika dia melayani suami dengan sebaik-baiknya akan tumbuh rasa cinta tersebut kenapa karena sang suami merasa ada jasa baik dari sang istri demikian juga jika sang suami kemudian bekerja keras memberi nafkah dengan cara yang baik bersikap lembut kepada sang istri akan tumbuh rasa cinta tersebut kenapa karena sang istri merasa jasa yang besar dari sang suami oleh karena itu semakin besar jasa seorang terhadap kita, semakin banyak budi seorang terhadap kita, semakin cinta kita besar terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW adalah orang yang paling kita cintai daripada yang lain? Kenapa? Karena jasa Rasulullah SAW terhadap kita sangat luar biasa. Bukankah Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan terang benderang? Bukankah kita dahulu tenggelam dalam kesesatan yang nyata, dalam kesesatan yang gelap gulita, kemudian dengan mengenal sunnah, dengan mengenal petunjuk Nabi akhirnya kita mengenal jalan yang benar. Bukankah kita dulu dalam kehidupan dalam kehidupan manusia yang hampa, dalam kehidupan yang penuh sesak dada ini? Namun tatkala kita kenal sunnah, tatkala kita kenal hadis-hadis Nabi SAW, tatkala kita mengenal petunjuk Nabi, tatkala kita mengenal Islam, maka kita pun berbahagia, hidup dengan penuh kebahagiaan. Ini jasa yang luar biasa. Ikhwani fillah, asallallahu iyyakum. Para pendengar dari Allah yang dimakan Subhanahu wa taala. Ini jasa luar yang sangat luar biasa, bumi yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Belum lagi jasa yang akan kita peroleh tatkala di akhirat. Bukankah dengan mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesengsaraan yang abadi, itu di neraka jahanam, menuju kepada kebahagiaan yang abadi, surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kekekalan yang sangat abadi yang tidak ada bandingannya. Kenikmatan yang abadi yang apa diinginkan oleh terbetik dalam hati kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa memperoleh kebahagiaan abadi tersebut kecuali dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan kepada uh, pada ikhwan sekalian agar kita merenungkan bagaimana tingginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana uh, nikmat yang sangat luar biasa yang terdapat di surga. Bayangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Rokatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang seorang bangun salat dua rakaat mengikuti sunnah Nabi. Salat dua rakaat sebelum salat subuh kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau dunia apa isi dunia? Seluruhnya istana seluruhnya isi dunia. Mobil-mobil mewah itu adalah isi dunia. Rumah-rumah mewah merupakan isi dunia. Harta yang berlimpah merupakan isi dunia. Semuanya kata Nabi SAW lebih baik dua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena tatkala kita sholat dua rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mendapatkan ganjaran di surga dengan kenikmatan yang abadi yang tidak akan terputus-putus. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia paling-paling cuma 70 tahun, 80 tahun. Ada, ada pun kenikmatan di akhirat adalah kenikmatan yang abadi yang tidak akan terputus-putus. Ya. Oleh karena itu, pada pendengar radio radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ini jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kalau kita mengikuti jalan Nabi kita akan peroleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak ini adalah jasa yang tidak bisa kita bayar dengan apapun dan ini merupakan sebab kenapa uh, kita mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Azizun alaihi ma amitu sifat Nabi. Azizun, Rasulullah merasa berat dengan apa yang kalian rasakan. Jadi kalau umat Nabi SAW merasa berat, merasa sulit, Nabi lebih merasakan kesulitan tersebut. Apa kesulitan yang dirasakan oleh umatnya dirasakan juga oleh Nabi. Ini sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Harisun alaikum. Sangat semangat kata Allah Subhanahu wa taala untuk memberi keimanan dan keselamatan bagi kalian. Semangat lagi untuk berdakwah demi agar dakwah tersebut disampaikan sampai kepada kita dari tanah suci Mekah sampai ke Indonesia. Seluruhnya Nabi perjuangkan. Semangat agar dakwah itu disampaikan sampai ke seluruh penjuru alam ini. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin, kepada kaum mukminin Rasulullah itu raufur rahim. Sangat belas kasihan dan sangat sayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sifat mubarakah, rauf, artinya sangat rahim, sangat sayang, sangat belas kasih kepada kaum mukminin. Maka disebut oleh Syekh Nasir As-Sa'di, kasih sayang lagi kepada kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Ya. Kasih sayang Nabi SAW kepada kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita terhadap ibu kita. Bagaimana tidak? Bagaimana kita kita perhatikan perjuangan Nabi SAW ketika berdakwah agar dakwah ini bisa tersebar ke tanah air, ya, dari penjuru dunia sampai ke tanah air. Perhatikan bagaimana perjuangan dakwah. Nabi SAW, Nabi dicela dengan celaan yang luar biasa. Dikatakan penyihir, dikatakan orang gila, ya, dikatakan uh, penyakit gila, makian, belum lagi uh, eh, dilempar batu sampai belum darah. Bahkan tatkala beliau sujud di depan Ka'bah diletakkan isi perut unta di, di, di punggung beliau. Ya. Beliau terus sujud sampai sampai akhirnya Fatimah menghilangkan isi perut, perut onta tadi. Tatkala beribadah diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Potongan onta diletakkan di atas pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi diusir dari kampungnya. Apa sedih seorang seperti ini? Diusir dari kampungnya. Dari kerabatnya semuanya dibuka. Nabi diusir. Bahkan dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Dimusuhi oleh paman-paman beliau. Abu Lahab, Abu Jahat, Abu Lahab memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum kafir Quraisy dan beliau naik di atas bukit sofa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai kaumku, jika seandainya aku kabarkan kepada kalian ada musuh yang datang dari belakang bukit sofa ini, apa kalian akan membenarkanku? Kata mereka, ma jarabna alaika kadiba ya Muhammad. Kami tidak pernah tahu engkau berdosa. Kami akan benarkan oleh Muhammad. Perkataan engkau itu, kalau kau kabarkan ada musuh di belakang gunung, kami akan benarkan. Kata Nabi SAW, fa ini muntirun baik uh, eh, baina yadaykum adabun syadid. Kata Rasulullah SAW, aku ingatkan kepada kalian ada adab yang pedih yang akan datang kepada kalian. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata paman Nabi SAW, Abu Lahab? Tabarlah ya Muhammad. Tabarlah kasairul yaum. Alihada ya matana. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah gara-gara ini yang ingin mengingatkan kami dengan akan adanya adab yang pedih? Kau mengumpulkan kami. Ya. Celaka engkau Muhammad. Celaka engkau seluruh harimu. Hanya turun firman Allah tabat jada bila habi wa ya. Itu Abu Lahab menulis sendiri. Bahkan tak tatkala Rasulullah SAW berdakwah di di rumah-rumah masyarakat datang Abu Lahab dari belakang mengingatkan kepada eh, kepada masyarakat kata wahai manusia janganlah tertipu dengan orang ini jangan tertipu dengan Nabi sehingga kalian akan keluar dari agama nenek moyang kalian itu perkataan Abu Lahab jangan terpedaya dengan orang ini kalian akan keluar dari nenek moyang kalian agama nenek moyang kalian banyak Bayangkan ikhwan fillah azani Allah wa Kalau yang musuhi kita dari orang lain tidak jadi masalah. Tapi ternyata yang memusuhi kita lah paman kita sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat? Eh, si Muhammad ternyata dimusuhi oleh pamannya sendiri. Ini enggak beres si Muhammad ini. Lihat betapa banyak kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun seluruh ujian yang beliau hadapi tidak mematahkan semangat beliau untuk menyampaikan agama. Ini akhirnya agama tersebut sampai kepada kita semua karena kita semua ingin selamatkan diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam yang kekal dan kita bisa menuju ke dalam nikmat Allah yang kekal juga di di surga. Karena itu dua sebab inilah ikhwan fillah sallallahu alaihi akhlak Nabi yang sangat mulia dan karena jasa beliau yang sangat luar biasa menjadikan Nabi adalah orang yang paling dari daripada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada ayah kita, lebih daripada anak-anak kita, dan lebih dari seluruh umat manusia. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita ini sebagai pengantar uh, pembahasan kita adalah tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, ketika kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mempelajari sirah, mempelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang sosok yang sangat sangat kita cintai. Oleh karena itu, para salafus soleh dahulu mereka juga sangat perhatian terhadap masalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya perkataan Ali bin Husain rahimahullah dia berkata kunna nu'allamu maghafiya nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surah minal Qur'an. Kata Ali bin Husain kami dahulu diajari tentang maghazi tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajarkan tentang Al-Qur'an ya. Kemudian sesungguhnya sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh sirah-sirah orang yang lain. Yang pertama, ikhwanillah wa fiddin hasanillahu iyyakum. Sebagaimana tadi telah saya isyaratkan bahwasanya sosok Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat luar biasa. Sehingga penulisan tentang buku sirah tentang Nabi tidak pernah habis akan ada terus orang yang nulis tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka takjub dengan bagaimana kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pelajaran yang diambil dari kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun kisah-kisah orang yang lain ditulis sekali dua kali sudah selesai. Berbeda dengan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. tuhusan sirah Nabi yang kedua, bahwa sirah Nabi adalah sirah yang paling sahih. Bagaimana tidak sahih? Karena sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sumber tentang sirah Nabi di antaranya adalah Al-Quranul Karim beberapa peperangan di dalam surat Taubah, dalam juga uh, surat Al Imran ya. Al-Anfal menceritakan tentang peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan salah satu sumber tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di antara sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dengan sanak-sanak yang telah diteliti oleh para ulama. Dan tentunya kalau kita perhatikan sirah-sirah Nabi yang lain, tidak seperti sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin baca tentang sirah misalnya, sirah Nabi Musa Alaihissalam, kita baca Taurat. Kita tahu bahwasanya Taurat banyak sekali penyimpangan. Demikian juga kalau kita ingin baca tentang sejarahnya Nabi Isa Alaihissalam, kita akan dapati bahwasanya sejarah Nabi Isa Alaihissalam tidaklah valid, ya. tidak sahih, karena Injil terlalu banyak pertentangan. Berapa banyak kisah dari mana Injil? Bahkan setiap dekade berbeda antara terjemahan Injil eh, Injil yang satu Injil dekade sekarang berbeda dengan Injil dekade yang lain. Oleh saya masih ingat setelah saya pulang sebulan Ramadan kemarin saya pulang ke tempat saya seorang Irian Jaya. Ya. Para ikhwah sekalian di sana mengabarkan kepada aku kepada saya tentang uh, seorang pendeta yang masuk Islam. Kenapa sebabnya? Gara-gara dia memperhatikan ayat tentang yang sedang surat Al-Kahfi tentang uh, Bagaimana Ashabul Kahfi berapa tahun tidur dalam gua? Dia mendapati bahwa dalam Al-Quran disebutkan 309 tahun. Dan dia punya nusfah Al-Quran banyak. Punya nusfah tentang Al-Quran banyak. Dan dia, ya, ternyata semua nusfah dalam Al-Quran itu yang menyebutkan tetap sama 309 tahun karena Quran tidak pernah berubah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia perhatikan Injil yang dia miliki, dia seorang pendeta ya, mencapai gelar doktor. Kemudian dia memiliki musuh Injil yang sangat banyak, dia dapati ternyata banyak perubahan. Gara-gara ini dia pun masuk Islam. Dan dalam khutbahnya dia berkata, saya tidak masuk Islam, tetapi Islamlah yang masuk dalam hati saya. Jadi yang kata dia. Ya. Karena memang sirah Nabi SAW Alaihi Wasallam dibangun di atas Salat yang sahih. Maka saya sendiri pernah bertemu dengan seorang yang masuk Islam, bapaknya seorang pendeta. Dia masuk Islam kenapa? Gara-gara masalah sana. Dia katakan, Ustaz, saya masuk Islam kenapa? Saya bilang, kenapa? Kata dia, karena masalah sana. Saya dapati hadis-hadis Nabi disebutkan syaratnya. Anfulan, Anbukhari, Anfulan, Anfulan sampai sahabat kemudian dari Nabi SAW. Adapun di Injil kita tidak mendapatkan hal ini. Tahu-tahu Isa berkata, tahu-tahu Nabi Isa bersabda. Saya tidak tahu tentang otentiknya uh, apa yang terdapat dalam diri karena tidak diriwayatkan dengan sangat. Oleh karena itu, sirah yang paling sahih adalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan ini Allah iyyakum di antara kekhususan sirah Nabi ya bahwasanya sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lengkap ya, dari segala jenjang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir Nabi SAW. Bahkan sebelum lahir Nabi, sudah ada sirah sejarah tentang Nabi. Sampai meninggalnya Nabi SAW. Dan ini kita tidak akan di dalam sejarah Nabi-Nabi yang lain. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh. Yang tidak akan selengkap bagaimana sejarahnya Nabi SAW dengan detail. Dalam setiap lamalah kehidupan Nabi SAW dijelaskan dengan detail. Ini adalah merupakan khususan Nabi SAW. Sirah Nabi SAW. Di antara khususan sirah Nabi SAW juga, bahwa setiap Eh, jenjang kehidupan Nabi SAW merupakan teladan bagi kita. Kita dapat Nabi SAW kecilnya bagaimana. Nabi SAW juga adalah ternyata seorang bapak. Nabi SAW juga ternyata seorang suami. Nabi SAW juga ternyata seorang mufti, seorang ustadz. Nabi SAW juga ternyata seorang kepala negara. Dan seluruh sikap Nabi SAW tak kalah menjadi seorang bapak adalah sikap teladan. Tatkala menjadi seorang suami adalah sikap teladan. Tatkala menjadi seorang raja adalah sikap teladan. Tatkala menjadi seorang usuk merupakan sikap teladan. Dan ini tidak kita dapati dalam sirah sirah Nabi yang lain. Kita ingin melihat Nabi Isa alaihissalam tidak tahu punya anak atau tidak. Bagaimana sejarahnya, bagaimana tentang menjadi seorang bapak, bagaimana menjadi seorang raja. Nabi Isa alaihissalam tidak bukanlah seorang raja, bahkan dikejar ingin dibunuh. Bahkan disangka oleh orang orang Yahudi bahwasanya mereka telah menyalib Nabi Isa. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa bukanlah seorang raja, dikejar oleh Fir'aun dan lari. Berbeda dengan Nabi SAW. Barang siapa ingin menjadi bapak yang teladan, ikutilah Nabi SAW. Bapak siapa, barang siapa yang menjadi raja yang teladan, presiden yang teladan, ikutilah bagaimana Nabi SAW. Sehingga seorang yang belajar sirah, dia akan belajar sikap-sikap teladan Nabi SAW dalam segala jenjang kehidupan Nabi SAW. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa keputusan sirah Nabi SAW. dan terakhir saya akan tutup dengan beberapa eh, dan tujuan dari belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ikhwan fillah sanillahu ayakum. Tatkala kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat bagaimana praktek amalan dari hukum-hukum Islam. Ya, hukum-hukum Islam yang termuat dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kita akan lihat praktek amalannya, bagaimana penerapan Nabi, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melihatnya dengan melihat mempelajari sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini diantara faedah belajar sirah. Di yang juga kita akan lihat bagaimana tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat. Bagaimana kok sampai Islam bisa berjaya? Bagaimana Masjid Nabawi yang sangat kecil cuma berapa meter kali berapa meter ternyata itu merupakan sumber yang merupakan dasar untuk bisa terkuasainya alam semesta ini masih oleh Islam. Bagaimana sih tarbiyah Nabi kepada mereka para sahabat? Oleh karena itu, Allah bagaimana hasil takbiah Nabi yang malah luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana sahabat, bayangkan tatkala perang Tabuk, para sahabat harus berjalan dari kota Madinah menuju tabu yang sekitar 750 km. 750 km. Jauh sekali Belum terlihat musim panas. Musim panas mereka berjalan. Namun iman mereka sangat kuat. Tetap mereka berjalan dari Madinah menuju menuju tabu. Ya. Bagaimana iman mereka bisa luar biasa seperti itu? Kita saja mungkin waktu sholat subuh dengar muadzin mengatakan hayya Allah sholat, ya. As-sholatu khairun minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Nanti kita malah apa? Pakai selimut lagi, komat masih 10 menit lagi, tidur 5 menit lagi bisa. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan perintah Nabi untuk berjalan dari Madinah menuju tabu, tatkala musim panas dan panasnya bukan seperti di Indonesia panas yang luar biasa di sana. Ya biar sampai 49-50 derajat Celcius. Belum menempuh padang pasir, tidak naik mobil, tidak naik jalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik kuda. Namun para sahabat tetap. Bahkan di antara para sahabat dan kelejian, mereka ada yang puasa. Bagaimana keimanan mereka? Bagaimana tarbiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pantaslah mereka dikatakan sebagai khairul umat, ukhrijat linnas. Mereka adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan bagi manusia. Paling karena ketika ada seorang ulama ditanya, mungkinkah kita akan kembali jaya sebagaimana sahabat. Kita apa namanya beriman sebagaimana imannya sahabat, memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Kata alim ulama tadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kata alim ulama tadi, kalau ingin seperti itu, harus gurunya juga seperti Nabi Muhammad SAW. Harus gurunya juga seperti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya sering sampaikan kepada uh, ikhwan sekalian, Jangan heran tatkala kita melihat keimanan sahabat yang luar biasa. Kenapa? Karena guru mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lihat langsung praktik Nabi, lihat langsung tawadhu Nabi, lihat langsung akhlak Nabi, lihat langsung mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana iman mereka? Mau disamakan dengan kita yang hanya mendengar, tidak pernah melihat langsung. Wajar kalau keimanan mereka kalau diceritakan dalam sejarah seperti dongeng keimanan para sahabat tersebut. Kenapa? Karena mereka guru mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Allah yang dengan sirah mempelajari sirah kita akan melihat e, bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dengan para sahabatnya mereka berdakwah bagaimana akhirnya bisa memperoleh kejayaan di atas e, eh, kaum kaum yang lain tentunya dengan pelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fani filasan ya Allah mungkin sampai di sini saja yang bisa anda sampaikan tentang mukadimah tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pekan depan kita akan mulai mempelajari sejarah Nabi SAW sedikit demi sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Uh, demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang disampaikan oleh Ustaz Arman Amri Alsi, uh, eh, Al Ustaz Firanda Hafizahullah taala. Mohon maaf yang menjelaskan mengenai bagaimana kita meniti jejak salaful ummah yang lebih khusus lagi yaitu beliau menjelaskan bagaimana uh, keagungan sifat dan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 atau bisa melayangkan pertanyaannya di line pesan singkat di, di nomor 081 989 6543 dan alhamdulillah kita sudah terhubung di penelpon pertama kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? dengan Bapak Putra Pohan di Depok. Bapak Putra Pohan di Depok. Ya silakan Bapak Putra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz jelasin kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana dengan mencintai Allah? Apakah lebih utama mencintai Allah atau Rasulnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Silakan Ustaz. Uh, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, di antara bentuk cinta kita kepada Allah adalah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya jelaskan bahwa cinta kepada Nabi harus lebih daripada orang-orang yang lain. Artinya dibandingkan dengan manusia, Nabi itu harus lebih kita cintai daripada uh, ayah kita, daripada ibu kita, bahkan daripada uh, seluruh umat manusia, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Adapun cinta kepada Allah adalah bentuk cinta yang lain, cinta ada pengagungan, cinta yang menunjuk bukan pada peribadatan. Adapun cinta kepada Nabi bukan bukan cinta yang e, melazimkan adanya yang akhirnya menimbulkan peribadatan kepada Nabi tidak, tetapi cinta kepada Nabi dengan mengagungkan perintah-perintah Nabi dan mengagungkan larangan-larangan Nabi. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi. Dan di antara bentuk cinta kepada Allah adalah cinta kepada Nabi Allah yang suruh kita untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbandingan antara cinta Allah dengan cinta Nabi e, tidak nyambung karena cinta Nabi adalah dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Cinta Allah adalah cinta bentuk cinta yang lain, cinta yang menimbulkan ketundukan, perendahan, peribadatan. Ya berbeda dengan cinta kepada Nabi saw Alaihi Wasallam tidak menimbulkan peribadatan, akan tapi pengagungan terhadap perkataan Nabi, pengagungan terhadap eh, perintah-perintah Nabi karena perintah Nabi adalah juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian uh, eh, untuk Bapak Putra Pohan yang berada di Depok. Mudah-mudahan mendengarkan dan menjadi jelas adanya. Dan selanjutnya masih kita terima untuk pertanyaan di line telepon di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dikecilkan radio monitornya. Halo? Iya, silahkan Pak. Ini mau bertanya kepada Roja ini supaya nyambung gimana Pak? Uh, Mohon maaf, Bapak sudah tersambung ini. Silahkan Bapak bertanya langsung kepada al Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, maksudnya Pak, apakah uh, uh, istri Nabi dulu Pak uh, Islam? Maksudnya waktu itu apakah sudah Islam Pak pada waktu zaman Nabi Pak gitu maksudnya? Uh, mohon maaf Pak, diperjelas pertanyaannya. Kami kurang mengerti. Ah, apakah Pak istri Nabi zaman dulu Pak? Iya. Uh, Islam maksudku Pak, maksudnya udah masuk Islam pada waktu itu yang istri-istri Nabi semuanya Pak, begitu loh maksudku Pak. Ah, iya. Yes. Iya. Coba Pak. Uh, yang satu lagi Pak. Satu, satu aja Pak, cukup Pak ya. Satu Kak? aja. Ya kami terima pertanyaannya satu aja dulu. Oh iya Pak. Ya, ya Pak. Kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, beristrikan Khadijah radhiyallahu taala bahkan di anugerahi kalau tidak salah enam putra dan putri dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi jadi Nabi. Tatkala beliau diangkat menjadi Nabi masih beristrikan Khadijah radhiyallahu taala Oleh karena itu istri pertama Nabi SAW Khadijah radhiyallahu taala sesudah masuk Islam karena uh, tatkala Nabi diangkat menjadi Nabi, uh, Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi tatkala berumur 40 tahun, beliau masih beristrikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Khadijah adalah orang yang sangat membantu dakwah Nabi saw dengan uh, apa namanya supportnya, dengan semangatnya dan juga dengan harta yang dimiliki oleh oleh uh, wanita ini oleh istri Nabi saw. alaihi wasallam. Adapun istri-istri yang lain dari Nabi saw alaihi wasallam jelas juga beragama Islam karena uh, menikah setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Hmm. Ya demikian untuk Bapak penelpon yang kedua dan kami mohon kepada penanya yang lainnya agar pertanyaan yang dilontarkan kepada Ustadz itu disesuaikan dengan materi kita uh, pada siang kali ini. Dan selanjutnya kita akan kembali di pertanyaan lain telepon di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? dengan imam. Imam. Di Kewaringin. Imam di mana? jati waringin Oh, jati waringin Ya, silakan langsung kepada Ustadz. Nah, Assalamualaikum ya ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau tanya kalau bagaimana sikap Nabi waktu menghadapi orang-orang kafir gitu bersikap hormatnya itu seperti apa? Seperti apa <clears throat> kalau bertemu pengangguk-anggukan kepala atau gimana atau Dimana eh, di mana kira-kira itu ya Ustaz? Iya, cukup Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, silakan Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah. Uh, eh, insya Allah mengenai tafsiran tadi, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan datang tentunya tentang sejarah Nabi. Dan insya Allah akan kita bahas sedikit ini demi sedikit. Ya, karena nanti kadang ditanya tentang sejarah Nabi yang sudah berkaitan yang jauh. Ya, tentunya oleh karena itu kita akan sampaikan sedikit demi sedikit tentang sejarah Nabi sejak uh, mulai pekan depan dan, dan seterusnya ya. Adapun bagaimana sikap Nabi, insya Allah akan dijelaskan dalam uh, sejarah akan kita bahas pada pekan-pekan uh, berikutnya. Oleh karena itu, kalau pertanyaan yang akan datang seterusnya berkaitan dengan sejarah-sejarah Nabi, ya insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Karena tidak tidak mungkin saya akan jawab semuanya karena itu berkaitan dengan pengajian kita di di pekan-pekan berikutnya. Ya. Allah alam Ya, tapi mungkin karena uh, pertemuan kita ini masih uh, baru Ustaz ya. Iya, uh, karena mungkin pertemuan kita masih baru Ustaz ya? Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Yang pertama dari Abdullah di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz tadi dijelaskan bagaimana keagungan sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang baru mendapatkan hidayah sunnah dan dia ingin melaksanakan sebagian kecil dari sunnah beliau dan akhlaknya, tapi dia terbentur dengan keadaan lingkungan yang kurang mendukung atau lingkungan yang buruk, sehingga dia tidak takut terpengaruh, sehingga dia takut terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Dan imbasnya, penerapan muamalah dengan tetangga dan lingkungan sekitar terkesan kaku. Bagaimana nasihatnya? Karena ini sering terjadi pada sebagian besar kita yang baru mendapatkan hidayah sunnah. Uhbika fillah. Hmm. Uh, Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Fani Allah yakum Kalau kita lihat sejarah Nabi sebelum akan kita jelaskan Nabi SAW juga berinteraksi dengan orang-orang kafir Meskipun Nabi SAW berdakwah Bukan berarti kala dakwah beliau menutup interaksi beliau dengan orang-orang kafir Bahkan kita tahu Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan punya utang, punya gadai. Dia pakaian perang beliau, beliau digadaikan kepada seorang Yahudi. Nabi SAW juga berjalan di pasar. Oleh karena itu pantas orang-orang kafir menghina Nabi SAW dengan perkataan mereka, Mali hadar Rasul ya'kulu ta'ama wa yamsikil aswak. Model apa Nabi ini, Nabi Muhammad ini? Kok ada Rasul makan makanan dan jalan di pasar? Menunjukkan Nabi SAW dari galaksi. Demikian juga tatkala kita mengenal sunnah, kita praktekkan sunnah. Kita juga berinteraksi dengan masyarakat, ketemu dengan orang kita salami. Kita kunjungi rumahnya kalau ada orang yang sakit, ya. Sekarang seorang beralasan, saya tidak masuk rumah seorang, kenapa? Karena situ ada televisi, karena ada macam-macam. Ya, di mana-mana juga seperti itu. Di mana-mana juga ada seperti itu. Jadi saya kita hindari seperti ini yang namanya uh, eh, sesuatu yang kaum mau balwa, sesuatu yang, uh, kerusakan yang sudah beredar di mana-mana. Bukan berarti tidak kita menetap di rumah saja tidak bisa keluar. Kalau begitu tidak bisa kemana-mana kita. Kita mau sekolah saja, mau ngaji aja melewati orang buka orang, Mau ngaji aja naik motor dari macam-macam mata kita sudah bermaksiat di mana-mana, sudah mendengar macam-macam tidak jadi ngaji nanti akhirnya. Ya. Oleh karena itu uh, apa namanya e, bukan berarti ada kemaksiatan di hadapan kita menutup kita untuk berinteraksi dengan dengan mereka tetap kita salami tetap kita kunjungi kalau ada yang sakit ya. kalau kita punya hadiah kita berikan kepada mereka jadi jangan sampai karena kita mengenal sunnah jadi kita menjadi eksklusif justru itu yang membuat masyarakat jauh saya sungguh, sungguh bahagia ketika melihat ada seorang wanita yang bercadar kemudian mengunjungi rumah tetangganya dia datangi dengan bawa buku kemudian berikan kepada tangga tersebut subhanallah Ya, luar biasa seperti itu ya. Bahkan suatu eh, satu cerita yang pernah saya diceritakan oleh eh, salah seorang akhwat ya, tatkala ada seorang seorang akhwat pakai cadar, kemudian diganggu oleh diganggu oleh seorang penjual. Dikatakan ninja hatori kalau tidak salah dipanggil-panggil ninja ninja hatori. Penjual itu ganggu akhwat yang bercadar ini. Justru akhwat bercadar ini pun mendatangi penjual tadi dan beli barangnya. Bayangkan bagaimana rasa malu yang rasa malu yang apa namanya timbul di hati penjual ini. Ya, dia diganggu wanita yang malah beli di tempat dia. Itu kira sama lu dengan sultan sekali ini sebenarnya menunjukkan akhlak yang mulia. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, meskipun dia di Dina dikatakan penyihir, namun orang masih tetap titipkan barang sama dia. Saya nggak bayangkan bagaimana sikap orang kafir Quraisy kali itu. Mungkin malam-malam datang menemui Nabi, eh, Muhammad ini ini barang saya tolong dijaga. Tapi besok saya mau bilang kamu penyihir. <laughs> Malamnya nyelipin barang, besoknya bilang kami penyihir dan orang gila. Bagaimana? Artinya saking lembutnya akhlak Nabi, ya interaksi dia dengan orang dengan orang-orang kafir Quraisy sampai orang kafir Quraisy tetap menitipkan barang kepada Nabi. Kalau seandainya Nabi eksklusif tidak menginteraksi, mana mau orang-orang kafir Quraisy dititipkan barang kepada Nabi SAW. Di sini Nabi SAW interaksi dengan mereka. Kita pun demikian ketika di masyarakat, tetap berinteraksi, tetap memberi salam, kalau kita bantu, kita bantu. Kalau ada kerja bakti, jadilah orang pertama yang kerja bakti. Ya. Jangan malah ada kerja bakti di masyarakat kita malah tidak datang ya. Kalau tidak datang dengan alasan kasih duit, masyarakat terkadang lebih senang dan kasih duit untuk belikan makanan. Jangan kerja bakti tidak ikut, apa apa tidak ikut ya. Akhirnya kalau alasan saya tidak kerja bakti kenapa ada akhwat yang tatkala ikut kerja bakti buka aurat kelihatan pahanya misalnya. Terus kamu ke sekolah kamu ikut lagi juga sama saja. Ya. Karena kondisi Indonesia tidak sama dengan kondisi di Arab Saudi ya. Tidak sama dengan kondisi di Madinah oleh karena itu hijrah tetap harus ada, tetap tetap dengan berusaha menjaga keimanan kita, menjaga menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin uh, dan apa namanya tetap uh, interaksi tetap jalan sehingga tidak terkesan bahwasanya dakwah sunnah adalah dakwah yang eksklusif yang mau oh, masuk surga sendiri tidak ngajak orang lain itu yang kadang-kadang kita khawatirkan tersebar di masyarakat. Allah Taala. Ya demikian tuh pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dan selanjutnya masih di pesan singkat pula yang kedua dari Eko di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita berusaha untuk mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya untuk tidak pernah marah, seringkali kita tidak bisa menahan rasa marah tersebut dan timbul rasa benci kepada orang yang membuat kita marah. Mohon nasihat dari Ustadz bagaimana cara agar kita menahan rasa amarah dan tidak uh, sebagaimana uh, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang contohkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu uh, yang hidup uh, dengan beliau selama 10 tahun. Jazakallahu khair. Uh, Allah ya. Memang akhlak Nabi adalah akhlak yang sangat luar biasa. Ya. Bagaimana beliau apa namanya tidak pernah marah, ya, artinya marah kalau ada hak-hak Allah yang dilanggar. Adapun marah untuk diri beliau, beliau tidak pernah. Illa idan tuhikat hurmatullah. Kalau ada hak-hak Allah yang dilanggar baru beliau kemudian marah. Beliau sering pernah mengasihatkan sebagai pengajian Syekh Abdul Razak yang pernah anda terjemahkan Rasulullah bersabda datar taqdab farad dada orang, kata Rasulullah jangan marah Rasulullah ulangi-ulangi jangan marah orang tersebut mengatakan awas ini ya Rasulullah wasiatkanlah kepada Rasulullah la dok, jangan kau marah wasiatkan lagi kepada ya Rasulullah jangan kau marah dan diwasiatkan kepada kue ya Rasulullah SAW jangan jangan kau marah. Menunjukkan uh, wasiat ini adalah wasiat yang sangat luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dilempar batu sampai berdarah, kemudian dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Kita mungkin tidak pernah di di apa namanya sakit dengan sakit seperti itu. Kita pernah kita dikatakan orang gila, tidak pernah orang sihir, tidak pernah orang dosa. Yang paling mungkin ada gangguan yang lebih ringan daripada itu. Oleh karena tatkala kita mungkin digoda oleh orang lain atau diganggu oleh orang lain, kita bersabar. Ingatlah Allah akan memberikan ganjaran yang kepada orang orang yang bersabar. Kemudian ingat dosa-dosa kita sangatlah banyak. Dosa-dosa kita sangatlah banyak. Dengan kita diganggu oleh orang, dengan kita dilolimi oleh orang akan mengurangi dosa-dosa kita. Akan mengurangi dosa-dosa kita. Namun hal ini kesabaran kita tidak menutup itu nasihat. Tetap kita memberi nasihat kepada orang kalau mampu. Kalau tidak mampu ya sudah kita harus sabar dan kita harap Allah memberikan pahala kepada kita dan berharap dosa-dosa kita yang sering kita lakukan tersebut terkurangi dengan sikap sabar kita. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan kita dengan perkataan yang tidak benar, yakinlah kita hanya sekedar mengukur dosa kita kepada Allah. Alhamdulillah ada orang yang mengambil dosa saya. Ya. Ada orang yang mengambil dosa saya. Oleh karena itu kalau ada seorang salaf yang digibahi, ketahuan ternyata orang tersebut gibah terhadap dia, malah dia kasih makanan, hadiah. Tapi apa ini? Orang yang tadi gibah tanya kenapa? Karena kau telah apa namanya e, berbuat baik kepada aku yaitu sebagian dosaku telah kau pikul ini hadiah bagimu itu merupakan perbuatan baik oleh itu dia seorang yang beriman kepada akhirat dan meyakini bahwasanya kalau ada orang berbuat baik kepada dia maka dosa-dosa dia akan dipikulkan kepada orang yang berbuat maka itu Allah taala alam berkuasa Iya demikianlah eh, pendengar roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Bapak Eko dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 021 823 6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari eh, mana? Iya, ini dengan Mamai di Bintaro. Mamai. Iya. Ibu Mamai ya? Betul. Ya, silahkan. Uh, eh, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Saya mau uh, minta nasihatnya uh, untuk bagaimana uh, cara kita untuk uh, mencintai Nabi uh, dan mengajarkannya ke anak-anak mulai sejak dini begitu karena uh, dia sering uh, maksudnya masih jauh sekali gitu untuk uh, mengetahui Nabi Muhammad dan mencintai begitu Ini ada nasihatnya Pak Ustadz? Iya. Yeah. Cukup ya, Ibu ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Ustaz. Cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu perlu usaha ya. Oleh karena tadi saya jelaskan di antara sebab kecintaan seorang kepada Nabi dengan mengenal akhlak Nabi. Yang sekarang jadi masalah orang tidak mengenal siapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Demikian juga para sahabat tidak mengenal bagaimana Abu Bakar, bagaimana kehidupan perjuangan para sahabat. Kaum muslim banyak yang tidak tahu. Kaum muslim kalau ditanya siapa ayah Nabi Muhammad mungkin tidak tahu siapa ibu Nabi Muhammad mungkin tidak tahu tidak ngerti cuma kenal Nabi Muhammad ya. saya khawatir kalau kita sampai sampai seperti orang-orang munafik ya tatkala ditanya di kuburan nanti tahukah siapa Muhammad dia mengatakan ha ha ya ha ha orang munafik akan menjawab ha, ha. dia tahu Muhammad seakan-akan itu kata para ulama tahasur dia menunjukkan penyesalan kenapa karena dia pernah pernah tahu tapi nggak ngerti seperti apa si Muhammad tadi atau sesuatu yang dia pernah dengar tapi dia lupakan. Bayangkan bayangkan seorang yang pernah ingat terus lupa. Kalau kita ditanya oleh uh, seorang guru tentang suatu pertanyaan dan kita tahu jawabannya pernah tahu namun kita lupa gimana perasaan kita berat apa yang kayaknya sedih banget itu pernah tahu terus ingat apa pernah ingat terus lupa demikian juga orang munafik kekerajaan Muhammad mereka tidak tidak tahu sampai itu puluh. Nah, saya dengar orang bilang seperti orang seperti, tapi tidak jelas seperti apa. Oleh karena itu, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha mencintai Nabi lebih daripada yang yang lainnya apalagi Nabi SAW pernah bersabda almaru ma'aman ahad sungguhnya seorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang dicintai kalau kita cinta kepada uh, Nabi Muhammad SAW ya maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW di akhirat kelak oleh karena itu uh, Anas bin Malik ketika mendengar hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam ini almarhu apa namanya Ma'amat eh, ma'aman ahad semuanya seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang dicintai kata apa kata Anas fa inni uhibbun nabi sungguhnya saya cinta kepada nabi wa uhibbu Abu Bakrin dan aku cinta kepada Abu Bakar wa uhibbu Umar dan aku cinta kepada Umar wa arju an aku nama Abu dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama Umar bersama Abu Bakar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilam aku a'mal lebih mithli a'mali meskipun amalanku tidak seperti amalan mereka tidak mampu kita beramal seperti amalnya Nabi Abu. Uh, tidak mampu kita beramal seperti amalnya Abu Bakar. Tidak mampu kita beramal seperti amalnya Umar. Namun kita cinta kepada mereka. Dan kita berharap Allah akan mengumpulkan kita bersama mereka dengan rasa cinta kita kepada mereka. Karena Nabi bersabda, Almar'u ma'aman ahab. Semuanya seorang akan dikumpulkan oleh Allah sesuai sama dengan orang yang dicintai. Oleh kita sungguh merupakan perkara yang sangat menyedihkan. Tatkala kita melihat kaum pemuda dari kalangan kaum muslimin yang mereka salah meletakkan cinta mereka mereka mencintai orang-orang kafir, penyanyi-penyanyi metal, penyanyi-penyanyi yang subhanallah bertato, kemudian rambut yang bermacam-macam yang bisa jadi mereka latar belakangnya adalah bersinah orang-orang kafir yang benci kepada Muhammad, namun mereka cinta kepada orang-orang tersebut bahkan poster mereka mereka tempelkan di kamar-kamar bahkan gaya-gaya mereka mereka tiru yang pakai tato sebelah kanan dipakai tato rambutnya model diikuti gaya-gayanya diikuti lantunan-lantunan perkataan mereka mereka hafalkan ribuan lagu mereka hafalkan namun kalau kita tanya tentang Nabi Muhammad tidak kenal Bagaimana apakah cinta kepada Muhammad? Ya, cinta kepada Muhammad. Semua orang aku cinta kepada Muhammad. Mana buktinya? Apakah gaya Nabi Muhammad kau ikuti? Apakah akhlak Nabi Muhammad kau ikuti? Apakah perkataan sampai Nabi Muhammad kau hafal? Tidak apa sama sekali. Yang dihafal adalah lagu-lagu cinta, lagu-lagu macam-macam. Ya. Justru posternya sampai ditempel di sana sini. Bahkan tak kala orang kafir tersebut, penyanyi kafir tersebut datang dari luar negeri, datang ke Jakarta misalnya, dia orang histeris melihat tokoh kafir tersebut. Histeris, orang bisa histeris. Kenapa? Kenapa timbul histeris? Karena saking cintanya. Seperti melihat malaikat, mungkin ada yang pingsan melihat orang kafir seperti itu. Ini orang ini cintanya sudah kebablasan dan salah. Bagaimana sih mereka? Karena lagi bersabda, almarhum ma'aman hak semuanya seorang dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dicintai. Bagaimana sih muda-muda seperti ini? Oleh karena itu, untuk menemukan cinta kita kepada Nabi, kita pelajari bagaimana akhlak beliau, bagaimana sabda-sabda beliau, Semakin kita banyak baca tentang Nabi, semakin kita tambah kecintaan kita kepada Nabi. Semakin kita mengenal sosok Nabi, kita akan semakin cinta kepada sosok Nabi. Tak kenal maka sayang, sebagaimana kata kata pepatah. Oleh itu saya anjurkan kepada ibu ya untuk uh, mempelajari sejarah Nabi. Di antara yang lebih kecintaan pelajari sejarah sejarah Nabi. Kita telah jelaskan bagaimana salah soleh perhatian terhadap tentang sejarah Nabi. Terus juga mempelajari hadis-hadis Nabi. Alhamdulillah ada pengajian Syekh Abdul Razak tentang hadis-hadis Nabi itu merupakan sarana yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak maka sejak kecil kita tanamkan bagaimana ceritakan tentang sejarah sahabat kita ceritakan tentang Abu Bakar ceritakan tentang Umar perjuangan mereka bagaimana kegagahan mereka akan akan menimbulkan kecintaan anak-anak terhadap terhadap uh, para sahabat. Kalau mereka sudah cinta para sahabat, tentunya cinta kepada Nabi lebih-lebih lagi. Demikian saja Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, demikian untuk Ibu Mama yang berada di Bintaro. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban Al Ustadz yang disampaikan dan bermanfaat kita semua pula. Dan selanjutnya masih di 021 823 6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana Pak? Dari Rusad di Pondok Gede. Rusad? Rusad. ha. Rusad, ya silahkan Pak Rusad. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Barakallahu fiik. Ustaz, uh, Ana diundang di pernikahan teman tapi di situ uh, terdapat kemungkaran uh, kemungkarannya berupa uh, ada nasib, terus ikhtilat gitu uh, yang anak tahu uh, di buku tahalak dan Keutamaan Syekh bin Bas, Syekh bin Bas melarang uh, untuk mendatangi pernikahan yang di situ terdapat kemungkaran. Maksud dari kemungkaran tersebut itu apa Ustaz ya? Mohon dijelaskan itu aja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan eh, Ustaz. Uh, adapun pertanyaan ini uh, Allah taala besok anak tidak tahu jawabannya jadi ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah ya.